الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Berhubung Al-Ustaz Abu Luqman Beliau ada halangan InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul Salatah insyaallah kali ini adalah pertemuan yang terakhir. Kita akan menyelesaikan kitab usul salatah. Sebelumnya afwan kemarin ada yang terlewat sebagian perkataan al-muallif sebelum perkataan beliau akhadha ala hadza asyara sinin kita loncat dan belum mengambil lumbada perkataan muallif dalam bastaqarra bil madinah amara bi baqiyati syara'il islam qala al muallif rahimahullahu taala فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام Jadi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah ke Madinah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat-syariat Islam ini kepada nabinya. Yang mana tatkala di Madinah belum ada syariat yang ditegakkan tatkala beliau masih tinggal di Madinah kecuali syariat salat. Yang mana itu turunnya ketika beliau telah menjadi seorang rasul 10 tahun kemudian baru setelah itu beliau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah salat kemudian berjalan ibadah salat tersebut selama di Makkah selama 33 tahun dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan untuk hijrah ke Madinah jadi selama di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum menerima wahyu, menerima syariat kecuali solat, yaitu rukun Islam yang ketiga. Kemudian setelah pindahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke Madinah dan mereka berkumpul di Madinah dan kuatlah kaum muslimin setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya, menurunkan agama Islam ini secara keseluruhan, yaitu tatkala mereka semua telah pindah ke negeri Madinah. Falam mastaqarra bil Madinah, setelah beliau tinggal di Madinah, amara bi baqiyati syara'il Islam. Disyariatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa syariat-syariat Islam sisa yaitu selain sholat syariat-syariat Islam yang lainnya seperti az-zakah, zakat, saum, haji, jihad, adzan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan syarat-syarat Islam yang lainnya. Jadi, jadi syariat Islam turun yang paling banyak tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pindah ke Madinah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang telah kita sampai pada waktu kemarin. Ba'athahu Allahu lin-nasi kaffatan qala al-muallif rahimahullahu ba'athahu Allahu lin-nasi kaffatan wa Allahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jin wal-ins Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, mengutus Nabi Muhammad untuk manusia secara keseluruhan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus untuk seluruh manusia, seluruh astaqalain yaitu jin dan ins. Kemudian Alif melanjutkan, "Wa ta'atahu 'ala jami'i astaqalain." dan diwajibkan kepada seluruh astaqalain yaitu jin dan manusia untuk mentaatinya. Waftaradallah dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan <coughs> ta'atahu ala jami'i astaqalain, mewajibkan kepada seluruh manusia maupun jin untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada agama, ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Dalilnya adalah firman Allah Qul ya ahlal kitab Qul ya ayyuhan nas Inni rasulullah ilaikum jami'a Katakanlah wahai Muhammad Ya ayyuhan nas Wahai sekalian manusia Sesungguhnya aku adalah seorang rasul Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kalian semua Jadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus Diangkat menjadi seorang rasul maka gugurlah segala agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dan wajib bagi seluruh penganut agama baik itu kaum Yahudi dan Nasrani untuk tunduk meninggalkan agama mereka dan ikut masuk mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min wala nasraniin ma yasma'u uh, au kama qala thumma uh, yasma'u bi thumma la yu'minu billadzi ursiltu bih illa kana min ahli nar tidaklah seorang Yahudi maupun Nasrani seorang yang beragama Yahudi maupun beragama Nasrani yang mana mereka itu sudah mendengar akan agama yang aku bawa tentang aku mereka telah mendengar tentang aku kemudian mereka masih belum mau beriman kepadaku, maka mereka semua adalah penduduk neraka. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh makhluk, baik itu jin maupun manusia. Kemudian Alif melanjutkan wa bihiddin wa dalilu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Islam الله به الدين. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al Islam madina." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat ini turun tatkala Hajjatul Wada peristiwa yang sangatlah besar sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul Wada diturunkanlah ayat ini Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islam dina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyempurnakan agama kalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan juga aku telah menyempurnakan kenikmatanku atas kalian semua wa raditu lakum al Islam dina dan aku juga telah meridhoi Islam ini sebagai agama yang kalian pegang agama kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Yang ini menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna secara keseluruhan. Tidak ada satu sisi pun kekurangan yang ada padanya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sangatlah sempurna sehingga datanglah seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka menyatakan mereka, dia berkata ya ya Amirul Mukminin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law unzila alaina ma'syaral yahud lattakhadna al yawma 'ida kata seorang Yahudi dia datang ke Amirul Mukminin tatkala Umar bin Khattab menjabat sebagai khilafah beliau sallallahu Yahudi tersebut Yahudi tersebut mengatakan berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada dalam kitab kalian suatu sebuah ayat yang mana kalian baca jikalau ayat tersebut turun kepada kami ma'asyiral yahud turun ayat-ayat yang kalian baca tersebut kepada kami niscaya latakhadna dzalikal yauma niscaya hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari besar yaitu hari idnya kami seorang Yahudi mengakui akan besarnya agama tersebut besarnya ayat yang turun yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum kemudian Umar bin Khattab mengatakan wa ayyu ayatin ayat apakah itu maka Yahudi tersebut menjawab al-yauma akmaltu lakum dinakum demikianlah agama Islam ini telah sempurna dari segala sisinya. Bahkan seorang musyrik, salah satu seorang musyrikin datang kepada Salman Al-Farisi. Orang musyrik tersebut mengatakan, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al khiraah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, sekecil apapun diajarkan semuanya, sampai perkara yang khiraah yaitu buang hajat perkara yang rendah semua yang diajarkan kepada Rasul, eh, kepada kalian semua sampai seorang musyrik datang kepada Salman heran dia sampai perkara yang sangat kecil pun sudah juga diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka Salman Al Farisi menjawab enam lapat nahana an nastaqbil al kiblah biqaitin au baulin iya benar segala sesuatu telah beliau ajarkan sampai-sampai ke khiraah yaitu buang air juga diajarkan kepada kami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika membuang hajat dan juga beliau melarang kami untuk beristijmar kurang dari tiga batu dan juga beliau melarang kami untuk istinja cebok dengan tangan kanan dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk bersuci, beristinja dengan kotoran atau dengan alum yaitu tulang yang mana ini merupakan makanan syaitan. Demikianlah yang menunjukkan bahwa agama Islam ini telah lengkap dari segala sisinya, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Maka orang yang telah melakukan kebid'ahan adalah orang yang <coughs> <coughs> <coughs> telah menuduh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum menyampaikan seluruh agama Islam. Orang yang melakukan kebid'ahan sesungguhnya dia telah menuduh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam imma dia tidak belum menyampaikan seluruh agama Islam, wa imma ataupun dia menuduh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui masih ada lagi ternyata syariat yang belum tersampaikan menuduh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bodoh Demikianlah ahlul bid'ah. Kemudian kita lanjutkan perkataan mu'alif wa dalilu ala mautihi qaul wa dalilu ala mautihi qaulihi ta'ala innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum ba'da dhalika thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun dan dalil yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal adalah firman Allah innaka mayyit wa innahum mayyitun sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan kalian semua juga akan mati. Kalian semua ini adalah mayit. Kalian semua pasti akan menjumpai kematian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Dan kemudian kalian semua akan dibangkitkan kembali nanti pada hari kiamat. Kemudian kalian saling takhtasimun, saling berselisih, berbantah-bantah di hadapan Rabb kalian. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagaimana manusia biasa beliau juga merasakan yang namanya mati yang mana tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat gegerlah seluruh umat Islam mendengar berita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia goncanglah Madinah ketika itu banyak di antara mereka yang masih tidak mau percaya bahwa Rasul tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mati akan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia keluar wallahi dia mengatakan Umar bin Khattab saking tidak sedihnya Umar bin Khattab melihat keadaan tersebut dia goncang apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meninggal Umar bin Khattab mengatakan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah Nabi Muhammad Rasul SAW masih belum mati akan tetapi dia tertidur dan pasti Allah akan membangunkannya kembali demikianlah saking besarnya perkara tersebut sampai Abu Bakar datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala itu kemudian menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul telah wafat kemudian mencium beliau dan mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah tibtahayyan wa umayyitan dengan tebusan bapak ibuku wahai Rasulullah sungguh engkau adalah orang yang terbaik selama hidup dan matimu walladzi nafsi biyadih la yudhi la, la yudhiqannaka al mautatain demi zat yang jiwaku di atasnya tidaklah engkau akan menimpa kematian dua kali Ya, ini yang menunjukkan bahwa sekali itu saja Rasul SAW mati tidak akan dibangkitkan lagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mencium kening beliau. Beliau mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan walladhi nafsi biyadih demi zat yang jiwaku di atasnya la yudhiqannakal mautatain Tidaklah engkau akan ditimpa kehidupan lagi setelah kematian ini. Yang mana kehidupan di dunia, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah menemui Rasul mencium kening beliau sallallahu alaihi wasallam beliau keluar naik mimbar dan memanggil seluruh manusia yang masih sangat sedih mereka Kemudian Abu Bakar Siddiq naik mimbar dan dan berteriak wahai sekalian manusia ala inna ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat Ketahuilah barang siapa di antara kalian masih yang yang menyembah Muhammad, yang mau menyembah Muhammad, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati, telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut dan barang siapa yang menyembah Allah maka sungguhnya Allah dialah zat yang maha hidup dan tidaklah akan mati kemudian Abu Bakar As-Siddiq membawakan sebuah ayat وما محمد إلا رسول قد خلت min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala dan juga ayat yang telah kita baca innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum Abu Bakar Siddiq memperingatkan manusia dan menenangkan hati-hati mereka tatkala mereka sedang gundah, sedang gelisah, tidak mempercayai kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar membawakan dalil membawakan ayat yang turun kepada Rasul tatkala masih hidup. Wama Muhammadun illa Rasul dan tidaklah Muhammad itu kecuali sama sebagai seorang Rasul, hanya seorang Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul. Sebagaimana juga Rasul-Rasul yang telah diutus sebelumnya. Dia seorang Rasul sebagaimana Rasul yang yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. <coughs> jikalau dia mati Jikalau dia wafat, apakah kalian akan berpaling, akan meninggalkan agamanya? Kemudian juga Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu membawakan ayat Inna mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka semua akan mati. Di sini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan beliau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan kembali sebagaimana halnya manusia biasa. Kemudian kita kita lanjutkan wan nasu idza yub'atsun dan sesungguhnya manusia sesudah mati akan dibangkitkan. Inilah keyakinan umat Islam. Wan nas idza yub'atsun. Manusia sesudah dia mati pasti akan dibangkitkan kembali. Wad dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum berasal dari tanah. Minha hanya kembali kepada tanah. Berasal dari tanahlah berasal dari tanah kalian khalaqnakum diciptakan kami menciptakan kalian wa fiha nu'idukum dan kami kembalikan kalian pula kepadanya wa fiha nu'idukum dan kepadanya lah kami kembalikan kalian juga yaitu ketika kita mati kita akan dikuburkan kembali ke tanah yang mana tanah tersebut awal mula ciptaan manusia dari tanah yaitu Nabi Adam kemudian kita dikembalikan lagi ke dalam kubur, ke dalam tanah tersebut. Wa minha nukhrijukum kata Allah Subhanahu wa taala dan kemudian setelah itu kami mengeluarkan kalian <coughs> taratan ukhra mengeluarkan kalian dan menghidupkan lagi kalian kedua, menghidupkan kalian kedua, menghidupkan lagi setelah kematian itu. Ini yang menunjukkan dalil bahwa seluruh manusia pasti akan bangkit dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa qauluhu ta'ala dan juga dalil Allah Subhanahu dalil firman Allah Subhanahu wa taala wallahu ambatakum minal ardi nabata dan Allah Subhanahu wa taala ambatakum telah menumbuhkan kalian menghidupkan kalian minal ard dari bumi dari tanah dengan sebaik-baiknya thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja dan dia juga yang akan mengeluarkan kalian yu'idukum mengembalikan kalian kemudian dia mengembalikan kalian dari tanah tersebut dan dia akan mengeluarkannya lagi dengan dia mengembalikan kalian ke dalam tanah tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari tanah kemudian dikembalikan ke dalam tanah tersebut wa dan dia juga yang akan mengeluarkannya lagi wa yukhrijukum ikhraja dengan sebenar-benarnya. <coughs> Inilah dalil yang menunjukkan bahwa seluruh manusia pasti akan dibangkitkan nanti setelah kematian mereka. Wabada al-ba'ati muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim dan juga keyakinan ah, orang yang beriman, orang Islam adalah setelah manusia itu dibangkitkan wabada al-ba'ats telah dibangkitkan kembali manusia semua seluruhnya muhasabun mereka akan dihisab dan dibalas wamajziyun mereka akan dihisab muhasab di, dihisab diperhitungkan amalan-amalan mereka wamajziyun dan akan dibalas bi a'malihim sesuai dengan amalan yang mereka telah lakukan jadi setelah nanti dihidupkan manusia dari kubur-kubur mereka barulah setelah itu ada hari pembalasan hari perhitungan yang tidaklah lepas dari setiap hamba yang mana mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Dia Allah Subhanahu wa taala dia yajzi dialah yang memberi balasan alladzina asa'u bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk berbuat keburukan sesuai dengan perbuatannya. Jadi orang yang melakukan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan membalas kejelekan tersebut sesuai dengan apa yang ia perbuat. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna dan Allah Subhanahu wa taala dia yang akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna dengan jannah dengan kebaikan pula demikianlah dalil yang menunjukkan bahwa setelah kematian pasti ada hari perhitungan dan dan hari hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan berbuat amalan sekecil apapun dia sekecil apapun amalan tersebut pasti dia akan mendapatkannya, pasti dia akan menjumpai amalannya di hari kiamat nanti. Kemudian malih melanjutkan, "Wa man kadzdzaba kafar." Barang siapa yang mendustakan tentang hari kiamat, tentang hari pembangkitan tersebut, maka hukumnya dia adalah orang yang kafir. <coughs> Jadi orang yang, meng, yang mendustakan, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya kebangkitan setelah mati, hukumnya adalah orang kafir, orang yang mengingkari hal tersebut. Demikianlah halnya orang musyrikin yang mereka rasa heran, takjub dan tidak mempercayai hal ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa nanti akan ada kebangkitan setelah mati. Mereka kufur terhadap itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalilnya adalah firman Allah, "Za'ama alladziina kafaru an yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, tentu demi Rabbku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Pasti kalian semua akan dibangkitkan lagi dan dibalas serta diberikan amalan yang telah kalian kerjakan akan ditampakkan kepada kalian seluruh amalan yang telah kalian lakukan di dunia. Wadzalika 'ala Allah yasir. Hal yang seperti itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kemudian setelah itu kita lanjutkan wa arsalallahu bihi وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan mubasyirin yang memberikan kabar gembira mundirin yang memberikan peringatan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya di muka bumi ini dari Nabi Adam Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad seluruhnya mereka bersyir sebagai orang yang memberikan kabar gembira dan sebagai orang yang memberikan peringatan kepada mereka semua. Jadi ini adalah firman Allah, "Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul Rusulan mubasyirin, kami telah mengutus para rasul sebagai penyampai kabar gembira, mubasyirin wa mundzirin dan juga sebagai pemberi peringatan lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah diturunkannya para rasul tersebut tidak ada lagi hujjah bagi manusia nanti di hari kiamat kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala kenapa dia tidak beriman kepada para rasul <coughs> padahal rasul tersebut padahal rasul tersebut telah memberikan peringatan dan telah memberi, menyampaikan mubasyirin wa mundirin Wa kana Allahu azizan hakima dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa, maha aziz, maha agung, maha kuasa dan maha hikmah. Maha bijaksana. Kemudian muallif melanjutkan wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awal dan awwaluhum Nuh dan awal rasul yang diutus di muka bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam kata muallif rahimahullah awaluhum nuh alaihi salam rasul yang pertama diutus oleh Allah di muka bumi adalah nabi nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul yang paling terakhir yang diutus di muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah rasul terakhir dan tidak ada rasul yang setelah beliau والدليل على أن أولهم نوح عليه على أن أولهم نوح عليه السلام dan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus adalah firman Allah inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dih Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dih Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami juga telah mewahyukan kepada Nabi Nuh kepada Nuh yaitu Rasul sebelum engkau wan nabiyina dan para nabi-nabi setelah Nabi Nuh tersebut. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu tersebut kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad dan Allah menyebutkan Nuh karena Nuh adalah Rasul yang pertama sebagaimana dalam hadis yang lain hadis yang tentang hadis syafaat nanti pada hari kiamat di hari kiamat di hari kiamat nanti seluruh manusia akan mendatangi Nabi Nuh alaihi salam meminta syafaat kepada Rasul Nabi Nuh tersebut Rasul pertama yang diutus di muka bumi mereka mengatakan anta awwalu rusulin arsalahullahu ilaik arsalahullahu ila ahli al-ard sesungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi kata manusia nanti di hari kiamat tatkala mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Inilah yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia dan mendakwahkan kepada tauhid. Wa kullu ummatin ba'adallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa kullu ummatin dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada masing-masing umat tersebut seorang rasul. Yang mana dengan rasul tersebut mereka tidak memiliki hujjah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min Nuhin ila Muhammad dari dari dari, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Mereka semua memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mendakwahkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa yanhahum an ibadati taghut dan mereka para rasul tersebut dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad seluruhnya mereka mengajak kepada tauhid dan melarang dari ibadah at berbuat kesyirikan menyembah at-taghut adalah sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan nanti dan nanti ada penjelasan tentang tauhid itu apa maknanya dan Rasul para rasul tersebut memerintahkan manusia untuk meninggalkan ibadah-ibadah kepada tauhid, ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dan mereka semua itu mengajak ani'budullah ibu tagut hendaknya kalian menyembah Allah dan satu-satunya zat yang diibadahi ibu tagut dan jauhilah segala macam bentuk tagut yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala kemudian alif melanjutkan waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit tagut wal iman billah dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya kepada seluruh manusia al kufur al-kufru ingkar yaitu kufur terhadap taghut Allah mewajibkan kepada kita semua kepada manusia seluruh seluruhnya yaitu menjauhi taghut kufur terhadap taghut dan mewajibkan kepada mereka semua kepada manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan apa makna tagut dalam ayat ani ibudullah wa jtanibut tagut. Ibnu Qayyim menjelaskan apa itu makna tagut, definisi keterangan tentang tagut tersebut apa apakah itu? Ibnu Qayyim menjelaskan at-tagut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. At-tagut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, sesuatu yang di memperlakukan manusia secara melampaui batas mata jawazabil abdu sesuatu yang berlebihan yang dilakukan oleh manusia secara melampaui batas contohnya min ma'budin au matbu'in au muta seperti yang diibadahi ma'bud seperti yang diibadahi au matbu' atau yang ditat yang di <coughs> matbu' yang diikuti matbu adalah orang yang diikuti au muta atau orang yang dipatuhi jadi definisi tauhid adalah sesuatu yang diperlakukan secara melampaui batas kemudian Walid melanjutkan keterangan tauhid adalah wa tauhid والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن دعا شيئا من علم الغيب dan macam-macam togut togut itu banyak sekali bentuk dan macamnya. Kata Mu'allif rahimahullah, wa tawagid kathirah togut togut itu sangatlah banyak jenisnya. Wa ru'usuhum waruus kepalanya itu apa? Tokoh, tokoh-tokoh. togut tersebut ada lima. Yang pertama adalah iblis la'anahullah. Iblis adalah togut yang nomor satu. Waman ubida wa huwa Kemudian termasuk tohut juga di antara macam tohut man wa waradin siapa saja yang diibadahi dalam keadaan dia ridho man waradin siapa saja yang diibadahi dalam keadaan dia ridho ini juga termasuk tohut yang harus kita jauhi man waradin yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridho wa man ibadah ila dan Siapa saja yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, ini juga tauhid yang ketiga. min ilmil dan juga siapa saja yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, ini adalah tauhid. Termasuk jenis tauhid juga dan tauhid sangatlah banyak dan tokoh-tokohnya ada lima yang disebut oleh mu'alif di sini. Yang pertama iblis, yang kedua adalah siapa saja yang diibadahi, disembah dalam keadaan dia ridho. Jika dia tidak ridho maka ini ini bukanlah tauhid. Jika seseorang yang disembah tersebut tidaklah ridho untuk dia, dia dia dijadikan Tuhan, dia disembah, maka dia bukanlah tauhid karena dia tidak ridho. Akan tapi tauhid itu adalah yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam bukanlah tauhid yang mana orang-orang Nasrani mereka menyembah beribadah kepada Nabi Musa akan nah, tetapi Nabi Musa tidaklah ridho maka tidaklah masuk ke dalam definisi tauhid tersebut kemudian juga jenis tauhid adalah barang siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dia dan juga barang siapa yang mengaku-ngaku ilmu gaib seperti para dukun, para normal dan seterusnya itulah para tawaghid yang harus dijauhi kemudian yang kelima apa tadi masih masih kurang yang kelima adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Jenis tokoh tauhid yang kelima, ruus kepala tauhid yang kelima adalah siapa saja yang berhukum dengan selain hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga jenis tauhid yang kelima. Dia tidak mau berhukum dengan syariat Islam, maka ini adalah tauhid juga. dan orang yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah secara mutlak orang tersebut dikatakan sebagai orang yang kafir sebagaimana khawarij yang mereka mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala akan tetapi orang yang berhukum yang dimaksud dengan kafir dalam ayat wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun adalah kufrun duna kufrin mereka adalah orang yang kafir tapi bukan kafir yang mengeluarkan dari agama Islam akan tapi yang kafir tersebut maknanya adalah keboliman yaitu dosa besar dan akan dan tidak mengeluarkan dari agama Islam karena orang yang berhukum dengan hukum Allah itu memiliki dua keadaan memiliki dua kemungkinan apabila dia berhukum dengan hukum Allah karena dia istighfar merendahkan hukum Allah tersebut, melecehkan, menghinakan, merendahkan, meremehkan hukum Allah tersebut dan dia meyakini bahwa hukum selain yang Allah turunkan adalah lebih baik daripada hukum yang diturunkan Allah maka ini adalah orang yang kafir sebagaimana dalam firman Allah wa yahkum bima anzalallah maka orang yang berhukum dengan keyakinan seperti ini dia meyakini bahwa hukum yang mana hukum yang dia kerjakan tersebut lebih bagus daripada hukum Allah dan dia juga meremehkan hukum yang Allah turunkan ini barulah orang yang berhukum dengan hukum yang seperti ini kafir mengeluarkan dia dari Islam akan tetapi orang orang yang kedua yaitu berhukum dengan hukum Allah berhukum dengan selain hukum Allah yang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan akan tetapi bukan akan tetapi bukan karena menghinakan dan melecehkan merendahkan hukum Allah tersebut akan tapi dia melakukan itu karena lebih condong kepada dunia, lebih mencintai dunia dan dia yakin bahwa hukum Allah itu lebih bagus, lebih amfa, lebih bermanfaat akan tapi dia tetap berhukum dengan hukum manusia karena dia lebih mencintai dunia dan tidak dan dia tidak meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang tidak bagus maka orang ini hukumnya tidaklah kafir akan tapi dia telah melakukan perbuatan dosa dia telah membolimi dirinya sendiri melakukan perbuatan fisik kemudian Walid melanjutkan buat dari qauluhu ta'ala demikianlah itu lima lima ru'us lima tokoh-tokoh tawud ada lima yang telah kita baca tadi iblis kemudian siapa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan riba kemudian juga yang ketiga yang ber, orang yang berdoa memanjakan sila ibadah dinasti yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kemudian tauhid yang keempat adalah <coughs> yang mengaku-ngaku yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Kemudian jenis tauhid yang kelima adalah yang berhukum dengan hukum Allah. Mereka semua itu adalah ru'us, tokoh-tokoh tauhid dan banyak lagi tauhid-tauhid di bawah mereka selain mereka. Kemudian Wadalilu qauluhu ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya kita untuk kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah adalah firman Allah la ikraha fid din tidak ada paksaan dalam agama ini dalam umur agama Islam tidaklah dipaksa manusia untuk berpegang dengan agama Islam karena fakta bayana rusdu minal ghayy karena sungguh telah jelas kebenaran dengan kesesatan maka barang siapa faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah benar-benar berpegang teguh dengan tali yang amat kuat. Ini ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk meninggalkan taghut dan wajib pula bagi kita untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, yaitu la ikraha fid din tidak ada paksaan dalam agama Islam ini. Terserah dia mau masuk kepada agama Islam atau memegang tetap dengan di atas kekafirannya, maka sungguh Allah tidak membutuhkan Allah tidak membutuhkan akan hal tersebut karena pertabayan harus telah jelas mana yang baik dan mana yang buruk, telah jelas mana yang sesat dan mana yang benar maka barang siapa yang berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah dan dia kufur mengingkari menjauhi segala tauhid maka dia adalah orang yang telah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid dia telah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala wa ma'na la ilaha illallah dan ini adalah makna la ilaha illallah ayat ini makna adalah makna la ilaha illallah yaitu faman yakfuru bitaghut. Di sini la di sini la ilaha yaitu penafian, menafikan segala bentuk jenis peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah. Kemudian wa yu'min billah ini adalah al-itsbat. Dia beriman kepada Allah. Makna beriman yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini makna illallah. Oleh karena itu ayat ini mengandung makna la ilaha illallah la ilaha adalah nabi kemudian illallah isbat wa fil hadis rasul amri al islam wa amuduhu salah wa zirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah wa fil hadis dan dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada asalnya ada pokoknya ada landasannya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam rasul amri al-islam pokok agama adalah Islam. Pokok agama Islam, pokok agama, pokok segala sesuatu yaitu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Wa amuduhu as-salah. Dan tiang Islam tersebut, tiangnya agama adalah as-salat. Salat lima waktu. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan zirwatu sanamihi yaitu apa zirwah ujung tulang punggung tulang punggung agama Islam tulang punggungnya agama Islam adalah jihad fi sabilillah yang mana dengan jihad tersebut ditegakkanlah kalimat Allah dan berdiri dan tegaklah makna la ilaha illallah tegaklah kalimat tauhid oleh karena itu Islam dibangun di atas salat dan juga tulang punggung daripada Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Kemudian wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu alam dan hanya Allah Allah lah yang lebih tahu. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan matan al-usul Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pada lain waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari yang telah kita dapatkan dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم